Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sya'ni wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan hadirat, para jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita wajib untuk panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sujud, untuk menghambakan diri kita di hadapannya, untuk memujinya, untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada ahlul baitnya, dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas uh, sebagian dari fikih Ramadan, ya, hal-hal yang berkaitan tentang seputar permasalahan Ramadan dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan spesial yang Allah ya memberikan keutamaan yang sangat besar dalam bulan tersebut. Itulah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quranul Karim. Bulan tersebut pula Allah pilih untuk ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dan kita tahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr bahwasanya Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menamakan bulan tersebut ya bulan keberkahan. Atau Nabi SAW menamakan bulan tersebut bulan keberkahan. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Dan Nabi SAW berkata, Ida ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa Abu abwabun niran wa Jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Dan ini dalil bahwasanya rahmat Allah turun, keberkahan Allah turun. Wa ghulliqatil Abu abwabun niran dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa sufidati dan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya bulan Ramadan dikondisikan oleh Allah. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya dilipat gandakan bahkan bulan tersebut dikondisikan agar kaum muslimin mudah untuk beribadah. Di antara bentuk pengkondisian tersebut, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Setan-setan tidak leluasa untuk menggoda kaum muslimin. Dan kita dapati memang pada bulan Ramadan orang-orang lebih semangat untuk beribadah. Kenapa? Para penggoda setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda. Bahkan ada yang menyeru, "Ya bagi al khairi Akbil, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wa ya bagia syarri aksir. Wahai pencari keburukan, maka berhentilah. Sehingga semangat kaum muslimin untuk beribadah pada bulan tersebut sangat terasa. Kenapa Allah mengkondisikan bulan tersebut? Agar mudah kaum muslimin beramal soleh pada bulan tersebut. Karenanya, Nabi SAW tidak menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Tatkala tiba bulan Ramadan, semangat ibadah beliau lebih daripada bulan-bulan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan." Rasulullah sallallahu adalah orang yang paling dermawan dan dia sangat dermawan lagi, beliau sangat dermawan lagi sallallahu alaihi wasallam tatkala bulan Ramadan. Oleh karenanya, saatnya kita beribadah di bulan Ramadan, saatnya kita berinfak di bulan Ramadan, saatnya kita baca Quran di bulan Ramadan, saatnya kita salat malam di bulan Ramadan, saatnya kita lebih berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan, saatnya kita lebih banyak baca Quran tatkala bulan Ramadan. Karena Nabi SAW membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka tidak pantas orang muslim tatkala Allah sudah menjadikan bulan tersebut berkah, Allah melipat gandakan pahala, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, ya. Kemudian setan dibelenggu, kemudian sama saja bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya, tidak ada perubahan. Ini lagi musim, musim kebaikan dan musim kebaikan tersebut tidak selamanya, hanya sebulan. Maka seorang ya, kalau ada seorang pedagang dia tahu ada musim laris ya, ada misalnya e, banyak orang yang belanja ya, maka dia pun ber, capek bercapek-capek berletih-letih ya untuk mengikuti pameran misalnya supaya barang-barangnya laku. Sekarang kita sedang berdagang dengan dagang akhirat. Kita ingin ya banyak bersedekah di bulan tersebut, banyak baca Al-Quran di bulan tersebut. Kenapa bulan Ramadan datang kemudian pergi dengan begitu cepatnya? Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Terlebih lagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir. Aisyah mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya. Ini dalil bahwasanya pada 20 malam pertama Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Pada 10 malam terakhir Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya. Kenapa? Konsentrasi ibadah. Wa ahyalailahu dan Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut. Kata sebagian ulama berarti Nabi 10 malam terakhir begadang. Dan ini menunjukkan bahwasanya mafhum mukhalafahnya berarti 20 malam pertama Rasulullah SAW masih tidur dan bangun. Tapi sudah 10 malam terakhir Rasulullah SAW begadang. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan beliau beriktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Karena kita berusaha ya, menyisikan waktu untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada orang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah, maka ini orang kebangetan. Jadi hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar." Satu hari Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Falamma raqa darajatul ula, tatkala Rasulullah SAW naik pada tingkat yang pertama dari mimbar beliau, beliau berkata amin. Waktu naik derajat yang kedua, beliau berkata lagi amin. Waktu naik derajat yang ketiga, tingkat yang ketiga beliau berkata amin. Para sahabat berkata, "Qalu ya Rasulullah, sami'naka taqul amin salasa marrat." Wahai Rasulullah, kami dengar Anda mengucapkan amin, amin sebanyak tiga kali. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Lamma itu darajatal ula," tatkala saya naik di tingkat yang pertama, ja'ani Jibril alaihissalam, maka datanglah malaikat Jibril dan dia berkata, "Syafi'a abdun adraka Ramadan fansalaha falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang bertemu di bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, kemudian bulan bulan Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah. Maka aku berkata amin. Tatkala saya naik di derajat yang kedua, Jibril berkata syakia abdun adraka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka seorang hamba yang sempat bertemu dengan dua orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Maka aku berkata, amin. Kemudian tatkala aku naik di derajat yang ketiga, kata Jibril syakia abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba yang disebut namamu di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku berkata, amin. Perhatikan di sini, Nabi mengatakan, kalau seorang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi dan dia tidak diampuni, ini kebangetan, maka celaka dia. Jibril mengatakan celaka dia dan Nabi mengaminkan. Sama seperti halnya seorang sempat bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan kedua orang tua adalah pintu surga yang sebesar-besarnya. Ya. Namun dia tidak sempat berbakti, tidak sempat berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya keduanya meninggal, tidak bisa masuk surga. Padahal kesempatan masuk surga sudah dibukakan oleh Allah, maka orang ini kebangetan. Maka didoakan kecelakaan oleh Jibril, Syakia Abdun. Celaka seorang hamba bertemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya tidak bisa masuk surga, ini hamba yang celaka. Berarti dia telah menyia-nyiakan pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kedua orang tuanya meninggal sehingga kedua pintu surga tersebut tertutup. Maka celaka orang ini. Sama seperti bulan Ramadan. Telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan telah dibelenggu pahala dilipat gandakan, kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hamba yang celaka yang berhak untuk didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka uh, untuk lebih membuat kita semangat termotivasi beramal pada bulan Ramadan, kita berusaha mengenal hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama, permasalahan pertama yang sering dibahas oleh para ulama adalah tentang menentukan satu Ramadan ya, satu Ramadan ya. E, jumhur ulama empat madhab berpendapat bahwasanya satu Ramadan atau satu Syawal atau hilal ya untuk menentukan satu Ramadan awal bulan ditentukan dengan terlihatnya hilal, ru'yatul hilal. Bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Dan ini menyelisih pendapat sebagian ulama, sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwasanya menentukan satu Ramadan dengan hisab. Karena hisap itu hanya bisa memperkirakan adanya hilal, tapi belum tentu terlihatnya hilal. Sebenarnya ilmu hisap adalah ilmu yang penting dan diperlukan untuk memperkirakan apakah hilal bisa kelihatan atau atau tidak. Sehingga misalnya kalau seorang hanya berpatokan pada hilal dengan adanya hilal, terlihat nggak terlihat nggak diperdulikan, maka misalnya kalau seorang menghitung dengan hisap dia, kemudian dia mendapatkan bahwasanya untuk Ramadan kali ini hilal akan terlihat misalnya satu derajat di atas cakrawala misalnya ya. Maka menurut praktek kalau hilal muncul satu derajat ya, maka ini hilalnya sangat kecil dan sangat pendek umurnya langsung hilang. Kalaupun selain dia sangat tipis, dia pun tidak akan mungkin kelihatan. Kenapa? Karena matahari baru tenggelam. Jadi hilal itu hanya dilihat ketika matahari apa? Tenggelam. Waktu matahari baru tenggelam, cahayanya masih kuat, cahaya merahnya masih kuat. Sehingga tidak mungkin hilal tersebut kelihatan menurut praktek. Mau pakai alat apapun tidak akan kelihatan. Tetapi menurut perhitungan hisab, sudah ada hilalnya. Kalau kita bilang mana buktinya? Ya buktinya secara hitungan ada. Tapi kalau fotonya mana, nggak bakalan bisa apa di, di foto. Tetapi beda kalau hilal sudah tiga derajat, empat derajat. Maka hilal setelah matahari tenggelam, hilal juga ikut tenggelam. Dia muncul, kemudian dia ikut tenggelam. Karena hilal juga tenggelam di arah ke arah barat ya. Maka kalau dia empat derajat, dia lebih besar dan umurnya lebih lama, lebih lama tenggelamnya sehingga sangat mungkin untuk apa? dilihat. Jadi sebenarnya hisab itu penting untuk memperkirakan hilal bisa dilihat atau tidak. Namun dia bukan penentu. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan, meskipun hilal itu ada, tapi kalau ada penghalang maka kita menyempurnakan bulan Syaban 30 hari kata Nabi SAW. Fa in hala bainakum wa bainahu sahab Fa'akmilu iddata sya'ban salatin. Kata Nabi SAW, kalau ternyata hilal dihalangi oleh awan antara kalian tidak bisa lihat hilal, berarti hilalnya ada. Tetapi awan apa? Menghalangi hilal tersebut. Mendung menghalangi hilal tersebut. Kata Nabi sempurnakan bulan sya'ban 30 hari. Berarti yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama empat mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, ya, mazhab Hanafi bahwasanya yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tapi terlihat atau atau tidak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, berbukalah dengan berlebaranlah kalian dengan melihat apa? Hilal. Saya ulangi lagi, kenapa saya kuatkan pendapat empat madhab? Karena dengan hisap kita bisa memperkirakan hilal itu ada. Tapi masalahnya belum tentu keli, kelihatan. Saya ulangi, contohnya kalau secara perhitungan ternyata hilal umulnya setengah derajat di atas cakrawala, menurut perhitungan ada, tapi kalau dilihat nggak mungkin kelihatan. Mau pakai alat apapun nggak nggak mungkin kelihatan. Kenapa? Umurnya sangat pendek langsung langsung terbenam dan dia dikalahkan dengan cahaya matahari yang masih tersisa. Mau dilihat pakai foto apapun, pakai alat apapun nggak akan kelihatan. Tapi menurut perhitungan hisab sudah masuk Ramadan. Kita bilang kita nggak bisa ikut karena kenyataannya nggak mungkin kelihatan. Beda kalau sudah hilal tiga derajat, empat derajat, mungkin untuk terlihat, itu pun kita harus lihat dulu. Kalau ternyata tidak kelihatan terhalangi oleh awan, maka kita ikuti wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita sempurnakan bulan Syaban 30 30 hari. Ini permasalahan pertama. Permasalahan berikutnya, kalau ternyata pemerintah sudah mengirim para tukang lihat hilal, <laughs> jumlahnya mungkin 30 orang, 30 tim ya. Kemudian ternyata ada yang lihat ya. Ya sudah, berarti sudah masuk bulan Ramadan. Dan alhamdulillah ada sidangnya, ada pemaparannya. Kita bisa nonton semua ya secara ilmiah. Ya. E, kemudian sudah masuk satu Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk berniat di malam hari. Dan ini membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Ya, kata Rasulullah SAW, malam yubayit siyam. Qabla al-fajr fala siyam lahu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak berniat sebelum subuh, sebelum fajar, untuk niat puasa Ramadan, maka tidak ada puasa baginya. Puasanya tidak sah. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat meskipun di siang hari. Contohnya, dia baru berniat puasa jam 10 pagi. Boleh atau tidak puasa sunnah? Jawabannya boleh. Tapi saya sudah makan tadi pagi. Kalau sudah makan tidak bisa puasa. Ini <laughs> maksudnya tadi pagi dia belum makan. Terus dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi datang kepada istrinya di pagi hari. Hal indah kita ada makanan enggak? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idan fa'ana so'im. Kalau begitu saya puasa. Subhanallah. Coba kalau suami semuanya seperti Nabi. Ya. Bu, ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Kamu ngapain aja dari pagi? Enggak bikin <laughs> Subhanallah ya. Jadi Nabi datang ke dan ini sering ya Nabi tidak mengomel ya. Ada makanan enggak? Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Jadi susah ya tahan lapar ya. Tapi demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sering beliau di pagi hari tidak ada makanan, akhirnya beliau apa? Berpuasa. Maka seorang boleh berniat puasa sunnah meskipun jam 10, meskipun jam 11 pagi. Tapi pahala dia mulai start sejak dia berniat. Dia mulai jam 11 itulah mulai pahala start mulai. Berbeda dengan puasa wajib, puasa wajib harus dari malam hari. Tidak boleh besok baru setelah azan, harus saya mau niat puasa. Nggak boleh, tidak sah kata Nabi, fala siyama lahu tidak ada puasa baginya. Ya, oleh karena sebagian lama memberi rukhsah kata mereka, Ber, berniatlah puasa sebulan penuh. Besok saya mau puasa sebulan penuh. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama, ya. Namun kalau seorang ada batal di tengah jalan, misalnya pada hari ke-8 dia batal, maka dia ulangi lagi pada malam ke-9, saya ingin berniat puasa sampai selesai apa? Ramadan, ya. Jadi dia berniat, ini lebih mudah ya. Tapi lebih afdal setiap malam kita berniat besok saya mau puasa. Cukup, cukup terbetik dalam hati kita, besok kita mau puasa maka sudah sah niat puasa kita. Terus disunahkan kita untuk bersahur. Ya. Faslun baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Kata Rasulullah SAW, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ingat, puasa ini bukan syariat khusus buat umat Islam. Telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sehingga jangan kita merasa kita disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata syariat puasa sudah pernah disyariatkan juga bagi umat-umat terdahulu. Allah menyebutkan hal ini agar kita tidak merasa berat, yang kedua agar kita berlomba dengan umat-umat terdahulu. Ternyata puasanya umat-umat terdahulu mereka tidak pakai sahur. Umat Islam puasanya lebih mudah, ada sahurnya. Rasulullah SAW mengatakan pembeda antara puasa kita dengan puasa mereka adalah makan sahur. Dan Rasulullah menganjurkan Sampai seluruh dalil-dalil berkaitan tentang sahur datang dalam bentuk perintah. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fi sahuri barakah. Sungguhnya pada sahur ada keberkahan. Kata Rasulullah SAW, bersahurlah walau jur'atan min meskipun hanya seteguk air. Sampai-sampai sebenarnya mengatakan seluruh dalil karena asal dalam perintah adalah wajib. Seakan-akan sahur itu hukumnya wajib. Namun para ulama telah ijma bahwasanya sahur hukumnya apa? Sunnah. Oleh karenanya sahur hukumnya sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Rasulullah SAW mengatakan, tasaharu, makarlah sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Sungguhnya pada sahur itu berkah meskipun hanya seteguk air. Maksudnya apa? Maksudnya berkah. Kalau kita makan sahur tersebut ada keberkahan yang kita dapatkan. Sehingga tatkala di siang hari kita lebih kuat berpuasa, tidak mudah marah. Kenapa? Karena perut kenyang. Tapi kalau tidak sahur, pagi-pagi ada sedikit kita lagi lapar, kita mudah marah ya. Kenapa? Perut lagi kosong. Sehingga mengurangi pahala kita. Kemudian juga berkah kita lebih mudah untuk semangat beribadah, mudah baca Quran, meskipun ada aktivitas kerja kita, dunia kita kerjakan, akhirat juga kita kerjakan. Kenapa kita dapat berkah? Kita dapat berkah dengan makan sahur. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kalau kita makan berusaha makan sampai habis, karena kita tidak tahu di mana butiran nasi yang itu turun keberkahan. Kita berusaha makan sampai habis. Artinya apa? Kalau pas kita dapat berkah tersebut, maka ini makanan bikin kita sehat, keberkahan ini bikin kita sehat, bikin kita semangat beribadah. Maka seorang berusaha makan sampai habis karena dia tidak tahu di mana berkahnya turun. Nah, kalau sahur semuanya berkah. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna fis sahuri barakah. Pada makan sahur itu ada keberkahan. Kita makan sahur semuanya berkah. Dan ingat, yang namanya sahur dalam bahasa Arab yaitu waktu kubail al-fajr. Namanya sahur itu waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Oleh karenanya Nabi SAW antara makan sahur beliau dengan sholat subuh kodrositina ayat seperti membaca 60 ayat. Jadi kira-kira saya kalau kita perkirakan kira-kira antara selesai antara selesai sahur Nabi dengan azan kira-kira mungkin setengah jam atau kurang daripada daripada itu. Berarti Rasulullah SAW bersahur menjelang apa? Menjelang subuh dan itu namanya sahur. Waktu kita untuk makan sahur, waktu kita untuk beristighfar kata Allah wabil ashari hum yastaghfirun. Tatkala di waktu sahur mereka beristighfar, waktu yang sangat mulia, waktu untuk berdoa. Makanya kalau ada orang makan sahur jam satu malam, itu bukan makan sahur. Itu namanya bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Ya. Dan itu bukan makan sahur, itu tidak nyuna. Kalau ada orang kemudian nonton bola, sampai ngantuk jam satu saya makan sahur tidur. Nah, ini bukan sahur namanya. Itu namanya makan malam. Sahur itu harus menjelang apa? menjelang subuh. Ya kalau satu jam sebelum subuh masih sahur, tapi kalau lima jam sebelum subuh ini bukan sahur ya. Ini namanya makan malam. Tidak dapat keberkahan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, sampai kapan kita boleh makan sahur? Puasa pertama kali diwajibkan di kota Madinah, tidak seperti puasa model puasa kita sekarang ini. Dahulu ada aturannya. Barang siapa yang sudah tidur, maka tidak boleh makan lagi. Dia hanya boleh makan sebelum tidur. Artinya apa? Setelah terbenam matahari dia boleh makan. Pada Isya dia boleh makan. Kalau dia tidur jam 9, kalau sudah ter, ter, terlelap matanya tidak boleh makan lagi sampai besok buka puasa lagi. Jadi sahur terakhir hanya boleh sebelum apa? Sebelum tidur. Kalau begadang sampai jam 1 maka jam 1 masih boleh makan. Tapi kalau sudah tidur sudah nggak bisa lagi. Ini aturan puasa pertama kali. Maka tersebutlah seorang sahabat bernama Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia adalah pekerja keras. Di siang hari dia bekerja, ya, bekerja lelah dan kita tahu di kota Madinah ya kalau musim dingin dingin sekali. Kalau musim panas panas sekali. Kemarin saja saya masih saya masih dapat 5 derajat ya dan saya kedinginan 5 derajat <laughs> Ya, saya pikir saya kuat, ternyata saya tidak kuat, saya kedinginan. Kalau panas bisa sampai 55 derajat ya, panas sekali. Ya. Makanya kalau pas bulan Ramadan, bulan musim panas berat seorang e, berpuasa. Kalau musim dingin, masya Allah, cepat sekali. Saya masih ingat 15 tahun lalu, 15, ya, 15 tahun lalu saya pertama kali datang ke Madinah, mahasiswa ya. Sampai sekarang juga jadi masih mahasiswa, mahasiswa. <laughs> Belum selesai-selesai ya. <laughs> Tinggal tunggu sidang-sidangnya ditunda-tunda ya. Semoga dimudahkan. Amin. Uh, jadi saya ingat saya masih datang pertama kali. Kalau di sana musim dingin, siang tuh pendek. Jadi habis sholat subuh, ya. Kemudian dikir-dikir, dikir pagi petang, kemudian baca Quran sebentar tidur. Bangun-bangun sudah duhur. Duhur habis duhur mungkin dikir-dikir tidur lagi, ngantuk tidur lagi, <laughs> sudah asal Kenapa malamnya begadang terutama sepuluh malam terakhir? sepuluh malam terakhir kita tidak bisa tidur karena sholat malam sana dua ronde. Ronde pertama sampai sekitar jam 11, ronde kedua jam 1 sampai jam 3 seperempat. Ya sehingga waktu untuk tidur nggak ada. Sehingga begitu sholat subuh kita sudah sangat ngantuk, namun masih nunggu waktu syuruk. Begitu habis waktu syuruk langsung apa? Langsung tidur. Jadi tidur bangun lagi tidur lagi bangun atau sudah buka puasa. Ya. Tapi kalau musim musim panas bulan Ramadan panjang sekali siangnya. Ya, semakin apa? Panjang, bisa 12 jam atau lebih dan itu semakin berat apalagi disertai dengan musim panas. Nah, sahabat ini dia bekerja di siang hari. Qais bin Sirma Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dia pulang ke rumah istrinya waktu berbuka. Dia bertanya, "Hal indak ta'am?" Ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya, "Tidak ada." Subhanallah. Dia mendahulu para sahabat miskin-miskin. Sampai buka makan buka, untuk buka puasa tidak ada. Jadi tidak ngomel-ngomel sama istrinya. Jadi saya sudah kerja keras, kamu ngapain aja? Ya, enggak. Tapi dia bersabar. Kata istrinya, walakin sa'an balik, saya akan pergi cari makanan. Istrinya pergi cari makanan buat berbuka dia. Rupanya dia capek, lelah. Fagalabathu ainahu, maka dia pun tertidur. Aturannya kalau sudah tidur tidak boleh apa? Makan lagi repot, musibah. Akhirnya istrinya datang bawa makanan, lihat suaminya tidur dia mengatakan khaibatan lak, rugi kamu wahai suamiku. <laughs> Rugi, tidak bisa makan. Dan akhirnya apa? Istrinya juga rugi, tidak bisa berhubungan kan? Rugi semuanya. Akhirnya besoknya dia tidak sahur, tidak berbuka, besoknya dia puasa lagi dan kerja lagi. Di siang hari dia pun pingsan. Dia pun pingsan. Maka dilaporkan kepada Nabi bahwasanya Qais bin Sirim al-Ansari pingsan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian tatkala di malam hari untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka istri adalah baju bagi lelaki dan para suami adalah baju bagi istrinya. Kemudian turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sekarang di malam hari silahkan bergaul, pergaulilah istri-istri kalian. Carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai kelihatan benang putih dari benang hitam, yaitu sampai terbit fajar. Sejak itu maka aturan sahur berubah. Dahulu hanya boleh sahur sebelum tidur, sekarang setelah tidur masih boleh sahur, masih boleh berhubungan dengan istri sampai kapan? Sampai terbit apa? Fajar. Sampai satu detik sebelum terbit fajar. Dan kita berterima kasih kepada Qais bin Sirma al Ansori. Alhamdulillah dia pingsan. Kalau dia nggak pingsan, mungkin kita yang pingsan sekarang. Ya, susah tuh bayangkan, tidak boleh makan. Kalau sudah tidur nggak boleh makan lagi, berat bagi kita ya. Lalu dia pingsan sehingga turun ayat. Kita bilang, jazakallah khair. Semoga Allah balas kebaikan atas pingsan. Para hadirin kalau subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang, antum boleh makan dan minum. Sampai kapan? Sampai satu detik sebelum azan. Sampai satu detik sebelum azan subuh, maksudnya azan kedua. Ya. Sampai sebelum tiba azan waktu menandakan waktu masuk waktu sholat subuh. Oleh karenanya di antara kesalahan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari adalah bid'ah yang mungkar yang terjadi di zaman beliau bahwasanya sebagian orang menghentikan waktu sahur beberapa waktu sebelum azan ya. yang mereka sebut dengan apa? imsak. Oleh karenanya kalau ada pengumuman di masjid-masjid imsak imsak biasanya itu 10 menit sebelum azan. Maka kita harus ngerti imsak tersebut bukan berarti dilarang makan, tetapi silakan makan tapi hati-hati. Karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan subuh. Namun banyak orang yang salah paham. Mereka menyangka kalau sudah imsak 10 menit sebelum azan itu sudah nggak boleh makan lagi. Akhirnya mereka berhenti 20 menit sebelum apa? Sebelum azan karena mereka khawatir kena imsak. Jadi semakin apa? semakin jauh. Padahal 20 menit waktu yang cukup untuk tambah dua piring. <laughs> Kenapa kita menyusahkan masyarakat? Boleh makan ya. 10 menit kemana tidak? Lumayan. 20 menit kemana tidak? Lumayan masih bisa makan, masih bisa bergaul dengan istri, masih banyak kegiatan bisa kita lakukan. Masih banyak. Kenapa harus dihentikan 20 menit sebelum apa? Sebelum azan. Oke, okay, perhatikan Allah Subhanahu wa taala boleh makan dan minum sampai satu, satu detik sebelum apa? Azan. Tapi kalau sudah azan harus berhenti. Karena itulah batasan yang Allah berikan. Tidak boleh seorang salah azan masih makan terus. Memang datang dalam hadis rukhsah Rasulullah SAW mengatakan idza sami ahadu nida wal ina'u Jika salah seorang dari kalian mendengarkan azan sementara air masih di tangannya, maka dia hendaknya dia falyaqdi hajatuh, maka dia minum enggak jadi masalah. Namun kata para ulama ini rukhsah, keringanan. Artinya Anda sedang makan, kemudian dengar azan, maka hentikan sahur Anda dengan minum, selesai. Kenapa terlambat bangun? Jangan lanjut makan. Setelah azan, selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma, ini apa ini? Ini azan subuh, Pak. Oh, santai aja. Itu ambil kerupuk, itu kerupuk ambil. <laughs> itu telurnya digoreng gitu. Gimana? Sudah azan nanti? Ente minum selesai, jangan <laughs> Asalnya kita nggak boleh sudah kita harus berhenti sebelum apa? Ada hukum asal karena Allah kasih batasan. Bahkan para ulama mengatakan barang siapa yang sengaja makan sudah azan puasanya tidak sah. Boleh rusak kalau kita sedang makan tiba-tiba kita nggak tahu tiba-tiba apa? Azan maka segera kita ambil air minum selesai. Karena itu kita Kodarullah oh, terlambat apa? Terlambat bangun. Maka tidak boleh sengaja makan dan seterusnya. Saya bisa pernah dengar cerita seorang cerita sama saya. Saya pernah di suatu pondok ustaz. Terus bagaimana? Waktu itu kita iktikaf ramai-ramai sama seorang ustaz. Orang-orang di luar sudah mengumandangkan azan. Maka sebagian orang mengatakan, Ustaz saya azan ya. Kata Ustaz, belum, saya belum selesai makan, sebentar. <laughs> Jadi waktu fajar tergantung ustaznya kenyang atau belum. Kalau belum, belum boleh azan. Ya. Ngawur seperti ini ustaz. Nah boleh main-main dalam hal ini. Kalau sudah terbit fajar seorang makan tidak sah puasanya. Karena puasa itu menahan makan sejak apa? Sejak terbit fajar. Boleh rukhsah tadi saya katakan hanya sekedar minum apa? Minum air. Tidak boleh berlebihan. Kemudian seakan-akan boleh. Seakan-akan waktu yang diperbolehkan. Jadi boleh makan dan minum sampai satu, deraj, satu detik sebelum azan suhu. Demikian pula boleh juga berhubungan dengan istri, ya, sampai satu detik sebelum azan suhu Karena Allah menggandengkan antara berhubungan dengan makan dan minum. Ayatnya satu rangkaian. Kata Allah, "Fal ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum." Sekarang di malam hari, ya silakan gauli istri-istri kalian dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai terbit apa? Fajar. Berarti makan dan minum dan berhubungan sama hukumnya. Oleh karenanya Anda masih boleh berhubungan masih sampai satu detik, satu detik sebelum apa? Azan subuh. Tapi harus selesai harus selesai. Karena kalau Anda melanjutkan batal puasa puasa Anda. Tidak boleh. Tidak boleh. Hati-hati. Oleh karenanya tidak mengapa ada ungkapan imsak. Imsak itu sebagai hati-hati. Tidak jadi masalah. Tapi itu bukan batasan apa? Batasan akhir. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita pahami bahwasanya uh, seorang mungkin mendapati azan subuh dalam kondisi junub dan ini pernah dialami oleh Nabi saw. alaihi wasallam. Ya, kanan anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam adraka al-fajr wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah SAW mendapati azan subuh dalam kondisi junub, belum sempat mandi apa? Mandi junub. Ya. Jadi tidak mengapa seorang misalnya berhubungan dengan istri atau azan, apakah puasanya sah-sah? Yang penting dia sudah niat. Atau seorang terbangun ternyata mimpi, mimpi basah misalnya, kemudian azan subuh, dia belum sempat mandi junub, apakah puasanya sah? Sah karena tidak disyaratkan seorang tatkala puasa mendapati fajar dalam kondisi suci tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Dan Nabi pernah mengalami hal tersebut. Dan secara logika, kalau Allah membolehkan seorang berhubungan sampai satu menit sebelum adzan subuh, maka pas adzan dia pasti belum apa? Belum sempat mandi mandi e, junub. Dan kalau di zaman Nabi SAW dan sampai sekarang, jarak antara adzan subuh dengan komat agak lama. Kalau di Saudi sekitar 20 menit sampai 30 menit. Artinya orang kalau junub masih sempat mandi, kemudian pergi ke masjid, masih sholat tahiyatul, masih, masih sholat qobliyah subuh. Kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin. Begitu mandi sampai di masjid mungkin imam sudah selesai sholat. <laughs> Makanya saya sering bilang bahwasanya orang Indonesia harus lebih rajin daripada orang Saudi. Kenapa? Karena jarak antara azan dan iqomat cepat. Beda kalau di Saudi kita zuhur aja sampai 20 menit kadang. Baru apa? Komat ya. Kenapa? Karena kita baru panggil orang. Hayya Allah sholat, silakan sholat, silakan sholat. Dia baru siap-siap. Sampai di masjid sudah selesai sholatnya. Oleh karenanya eh, kalau di zaman Nabi masih sempat dan di Saudi juga masih sempat. Intinya bahwasanya tatkala kita mendapati subuh dalam kondisi junub, maka puasa kita masih sah. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tsumma atimus siyama ila lain." Maka lanjutkanlah puasa sampai malam hari. Nah, di siang hari namanya puasa, maka kita harus menghindar hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tiga pembatal utama ya, yaitu makan dan minum dan berhubungan. Makan dan minum dan berhubungan. Ini harus dijauhi. Oleh karena dalam hadis Qudsi Allah ber, Allah berfirman, "Kullu amalin bani Adam lahu." Setiap seluruh amalan anak Adam adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa, fa inna huli, Puasa itu untukku. Ya. Wa ana ajizi bihi dan saya akan memberi balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, dia meninggalkan minuman dan dia meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka tatkala seorang berpuasa dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan. Kalau dia sengaja berbuka, puasanya tidak sah. Bahkan sebagian ulama berpendapat, orang yang sengaja berbuka tanpa uzur, maka percuma dia mengkodok, tidak akan diterima kodoknya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sengaja berbuka tetap wajib kodok. Namun sebagian ulama mengatakan yang wajib kodok adalah orang yang berbuka karena uzur. Adapun yang sengaja meninggalkan puasa, berbuka tanpa uzur, tidak ada kodok bagi dia percuma. Kodoknya tidak bisa menggantikan. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya berhati-hati. Jangan sengaja kita berbuka kecuali kalau ada uzur. Adapun orang yang sengaja berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, maka dia melakukan dosa besar. Berbuka puasa dengan sengaja dosa besar. Apalagi ber, sengaja berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan, maka dia batal puasanya dan dia melakukan dosa besar dan ada kewajiban dia harus bayar kafar. Dia harus bayar kafar. Ada seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah halaktu. Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Dalam riwayat, Ihtaraktu, saya telah terbakar, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, "Mama ahlakak? Apa yang membuat kau binasa?" Kata dia, "Waqatu fi imraati fi nahari Ramadan." Saya bergaul dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Bahaya. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan seorang budak? Ini kafarah pertama. Dia mengatakan, "La, saya tidak mampu." Maka jika tidak mampu Rasulullah SAW berpindah pada kafarah yang kedua. Fahal tastati'u an Tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk puasa dua bulan berturut-turut? Artinya apa? Tidak boleh ada bolongnya kecuali karena syar'i misalnya bolong karena ada lebaran, maka ini boleh. Tapi kalau bolong tanpa ada uzur, maka harus ulangi lagi dari awal. Tidak boleh bolong selama dua bulan berturut-turut. Maka dia mengatakan tidak mampu ya Rasulullah. Ini satu bulan saja gagal ya. Apalagi dua bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW beranjak kepada pilihan yang ketiga. Fahal tastati'u antutri'ima sitina miskinan. apakah kau mampu untuk beri makan kepada 60 fakir miskin? Kata dia, lah saya tidak mampu. Tidak ada pilihan keempat. Maka Rasulullah SAW terdiam. Tiba-tiba ada seorang sahabat bawa miktal, satu keranjang korma. Maka Rasulullah SAW kasihan sama orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, ambil korma ini, sedekahkanlah kepada orang miskin. Kata orang tersebut, A'ala man afqara ya Rasulullah? Apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah? Di Madinah ini saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah, at'im ahlak kalau itu berikan kepada keluargamu. Ya, maka dia pun senang pulang ya. Rasulullah SAW tertawa melihat orang ini. Kenapa? Datang dalam kondisi ketakutan, pulang dengan senang hati bahwa kurma satu kerajaan. Tapi antum jangan coba-coba seperti itu. Ya. Dari para yang telah Subhanahu wa taala, ada perlu saya sampaikan masalah jimaknya. Jadi, seorang kalau sengaja mengeluarkan air maninya, menurut pendapat empat madhab, maka batal puasanya. Apakah dengan jima, apakah dengan onani. Pokoknya dia sengaja. Beda kalau mimpi basah. Mimpi basah itu tidur tahu-tahu apa? Keluar. Itu anugerah Allah alam. Tapi intinya dia tidak sengaja. Beda kalau orang sengaja. Sengaja dengan onani, masturbasi atau yang lainnya. Ya, dia sengaja mengeluarkan maninya, maka menurut empat madhab puasanya batal menyelisih pendapat uh, zahiriyah. Ya. Puasanya batal. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya beda antara hukum orang puasanya batal karena onani atau dengan karena jima. Kalau karena onani tidak ada kafarah. Dia berdosa, puasanya batal, namun tidak ada apa? Kafar. Hanya wajib kafarah kalau terjadi jima. Apa itu jima? Jima dalam syariat artinya idzal taqal khitanani, jika bertemu dua tempat sunat. Kita tahu para laki, mohon maaf ini saya perlu jelaskan agar tidak salah paham ya. Eh, namanya sunat yaitu tempat sunat adalah laki di bagian bawah kepala zakar, kepala kemaluannya itulah tempat sunat. Adapun wanita tentunya di bagian klitorisnya. Oleh karenanya kalau dikatakan jima itu kalau kepala zakar sudah masuk seluruhnya dalam kemaluan. Tapi kalau hanya masuk sepertiga, seperempat, tiga perempat belum. Harus masuk apa? Seluruhnya baru dikatakan jima. Mohon maaf, misalnya ada seorang lagi bergelora syahwatnya di bulan Ramadan, maka kemudian dia merayu istrinya, dia megang sana, megang sini, kemudian kemaluannya tapi tidak sampai pada masuk seluruh kemaluannya, kemudian dia ejakulasi, maka dia batal puasanya namun tidak perlu bayar apa? Kafar. Paham atau tidak? Kenapa? <laughs> Kata dia paham karena tidak masuk semuanya. Jadi ya, yang di, yang dilihat adalah bagian kepala zakat. Dan ini saya sering ditanyakan waktu saya menghadapi permasalahan di eh, pengadilan Kota Madinah. Tatkala ada kasus zina, karena zina punya hukum tersendiri. Maka sering ditanya kepada uh, sang wanita apakah terjadi mohon penetrasi, apakah masuk seluruhnya. Kalau ternyata tidak masuk seluruhnya, tetap dihukum namun bukan hukum apa? Zina. Tapi kalau terjadi jima, maka terjadi hukum apa? Zina. Entah dirajam, entah di lem, atau dicambuk. Oleh karenanya Eh, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan apa? Jima. Jadi kalau ternyata keluar air mani, namun tidak sampai terjadi jima, maka batal puasanya dia berdosa, namun tidak perlu bayar apa? Kafar. Paham? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, dari situ ya Rasulullah SAW mencumbui istrinya tatkala di bulan Ramadhan atau tatkala sedang berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im. Wa kana amlakakum li irabi. Kata kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku padahal dia dalam kondisi apa? Berpuasa. Namun dia adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Oleh karenanya boleh tatkala kita berpuasa kita mencumbu istri, boleh mencumbu istri. Namun dengan syarat kita harus kuat menahan apa? syahwat. Oleh karenanya kalau yang muda-muda janganlah, tapi kalau sudah tua-tua tidak apa-apa ya. Tua-tua biasanya lebih kuat ya, kecuali tua-tua keladi ya. Tapi e, secara umum yang mudah jauhi hal ini karena sangat mudah. Kalau sudah bergolak bergejolak syahwat, dia bisa lupa akhirnya kebablasan dan akhirnya terjerumus dalam dosa berhubungan dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tapi mencium, mencumbui meskipun ada syahwat tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sengaja sampai ejakulasi ya, sampai keluar air mani, ini baru membatalkan apa? puasa. Allah taala alam bisawab. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang berpuasa kemudian dia lupa sehingga dia makan dan minum, maka puasanya sah. Kata Rasulullah SAW, ya, man sama wa nasiya fa akala atau syariba falyutimma saumahu fa innama ata'amahu Allah wa saqahu. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa kemudian dia lupa, lalu dia makan dan dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan apa? Puasanya. Karena sungguhnya Allah telah memberi makan kepada dia dan telah memberi minum kepada dia. Itu rizki Allah berikan kepada dia. Oleh karenanya lupa itu terkadang bermanfaat. Seorang kalau lupa sedang puasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum es, kemudian dia buka kulkas, kemudian setelah selesai, uh, saya lagi puasa. Alhamdulillah, itu nikmat. <laughs> nikmat. Tetapi tidak mudah orang lupa itu. Lupa itu luar biasa ya. Seandainya dijual saya akan beli, tapi tidak tidak dijual. Tidak mudah orang apa bisa lupa. Tidak mudah orang bisa lupa. Tapi terkadang ada orang lupa seperti itu. Dia lupa tahu-tahu dia pulang dari kantor lupa buka kulkas kemudian minum kemudian makan apa? Ih, saya sudah puasa. Ya. Dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala maka dia lanjutkan apa? Puasanya. Sampai-sampai para ulama khilaf. Kalau kita melihat ada orang di bulan Ramadan makan dan minum, kita tahu dia lupa, kita tegur atau tidak. Ada yang mengatakan tegur karena itu kemungkaran. Ada yang mengatakan jangan tegur, itu rizki, jangan kau potong rizkinya, biar dia makan Ya. <laughs> Dan sekali lagi saya katakan lupa terkadang nikmat dan benar. Banyak Allah membuat kita lupa tentang perkara-perkara yang menyedihkan. Ada orang punya masa lalu yang sedih, ada orang memiliki masa lalu yang kelam, dia lupa, Allah bikin dia lupa, Allah bikin dia masuk dalam dunia yang baru. Dan itu nikmat. Seandainya kita senantiasa ingat dengan hal-hal tersebut, hidup ini tidak nyaman. Oleh karena terkadang lupa itu apa? eh, nikmat. Tapi jangan lupa bayar utang <laughs> Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang makan dan minum karena lupa, lanjutkan puasanya dan puasanya sah. Nah, bagaimana kalau seorang lupa sehingga berhubungan dengan istrinya? Batal atau tidak puasanya? Jawabannya tidak batal. Seandainya benar-benar lupa. Namun kondisi lupa tersebut sangat sulit terjadi. Ya. Kalau lupa makan, lupa minum mungkin, tapi kalau lupa berhubungan, ini sangat sulit terjadi. Saya rasa sulit terjadi. Kalaupun kenapa suaminya lupa, istrinya lupa, sangat sulit. Kalaupun suaminya lupa, istrinya mungkin ingat. Kecuali istrinya pura-pura lupa. Ah, Maksud saya, kalaupun terjadi suami istri berhubungan dalam kondisi lupa, maka puasanya tetap sah. Tetapi itu sangat sulit untuk apa? Terjadi. Ini harus kita jauhi makan dan minuman dan juga apa namanya eh, berhubungan dengan eh, dengan istri kita jauhi dan hal-hal yang bisa mengantarkan ke sana kita jauhi. Kemudian ada perkara yang jangan sampai kita lupa bahwasanya bukan cuma kita menjaga diri kita tidak makan dan tidak minum dan tidak berhubungan dengan istri. Kita harus menjaga diri kita juga telinga kita, mata kita, pendengaran kita, hati kita jangan bermaksiat di bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita bermaksiat di bulan Ramadan, meskipun kita berpuasa, Paling tidak pahala puasa kita berkurang atau bahkan batal. Oleh karenanya para ulama dahulu mengatakan, sebagian salah mengatakan, barang siapa yang sedang berpuasa, kemudian dia bergibah ria, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Kenapa? Karena gibah dosanya besar. Hati-hati ketika kita berpuasa tahan mulut, jangan kita ngerumpi, jangan menceritakan kejelekan orang lain. Sebagian salah mengatakan puasanya batal. Sebagian lagi mengatakan puasanya tidak batal, puasanya sah tapi pahalanya batal. Tidak ada pahala. Rasulullah SAW bersabda, Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan apa? lapar, hanya lapar dan dahaga. Artinya tidak ada pahalanya. Dalam sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyadi ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan perkataan dusta, persaksian palsu, tidak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Berarti apa puasanya tidak diterima. Kenapa? Karena tujuan berpuasa mencapai ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu sarana untuk mencapai ketakwaan. Kalau puasa tersebut tidak bisa mencapai ketakwaan, bahkan kita bermaksiat tatkala sedang berpuasa, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dikurangi pahalanya atau tidak diterima. Meskipun kewajiban sudah hilang. Dan ini sama seperti tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasala wan syai'in lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang kepada dukun atau kepada para tidak normal, kemudian tanya-tanya sesuatu, maka tidak diterima empat 40 hari. Dia datang ke dukun, dia datang kepada paranormal tanya-tanya, dia tetap wajib sholat. Namun selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Kenapa dia bermaksiat? Datang kepada dukun. Sama seperti orang berpuasa. Tetap wajib dia berpuasa. Namun dia bermaksiat kalau berpuasa, maka puasanya sah namun tidak ada pahalanya. Oleh karena seorang berhati-hati tatkala berpuasa, jaga lisannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Fa'idha kana siyamu ahadikum. Ya. Fala yaskhab. Jika salah seorang kalian sedang berpuasa, maka jangan teriak-teriak. Anda sedang dalam kondisi berpuasa, beradab. Wa insabahu ahadun kalau ada seorang mencela dia, "Woi, kurang ajar kamu." Mungkin dibilang hewan anjing atau babi. Maka katakan fakul lahu ini mru'un Katakan saya sedang berpuasa. Jangan balas. Padahal seorang kalau sedang dimaki, dia berhak untuk membalas. Dan Allah membolehkan. Kata Allah, wa in al aqabatum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bi. Kalau kalian dizalimi, boleh balas dengan kezaliman tersebut. Kalau ada orang mengatakan kepada si A, si A mengatakan si B, ada orang mengatakan kepada kita misalnya wahai anjing, kita boleh balas kamu juga anjing. Boleh, tidak berdosa kita. Tapi tidak boleh berlebihan kita bilang kamu anjing rabies nggak boleh. Ini sudah melanggar ya. Dan kamu monyet ya, kamu juga monyet. Tapi nggak boleh bilang kamu monyet jelek, nggak boleh. <laughs> monyet tampan, monyet jelek sama saja. Jadi apa namanya tidak boleh. Kita boleh balas misalnya, Kalau ada orang maki kita di bulan Ramadhan, hukum asalnya kita boleh membalas dia. Namun karena kita sedang berpuasa, kita nggak boleh balas. Kenapa kita sedang dalam kondisi mulia? Tapi kita mengatakan ini merupakan soim, saya sedang berpuasa, tidak mau balas. Kita ingin menjaga apa pahala puasa kita. Ini saja per perbuatan yang boleh tetap kita tinggalkan. Apalagi maksiat, maka lebih utama kita tinggalkan. Nah kalau seorang bermaksiat tatkala berpuasa sambil berpuasa main judi, wah seperti itu sambil berpuasa kemudian dia hal-hal yang haram, sambil berpuasa sambil bergibah ria, maka pahalanya hilang. Puasanya sah, namun pahalanya tidak tidak ada. Sudah masuk aja. Ya. Hah? Berapa menit lagi? Uh, jadi uh, kita sudahi saja ya. Insya Allah nanti habis sholat kita apa? Uh, kita lanjutkan karena ada pembahasan yang disampaikan kalau terpotong di di tengah jalan. Jadi kita berusaha untuk berpuasa eh, dengan menjaga lisan kita, dengan menjaga pandangan kita, dengan menjaga hati kita, jangan suudzon, jangan eh, sombong dan jangan yang lainnya agar kita, ibadah puasa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan setelah salat ba'diyah Isya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wa ba'd. Uh, ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimus siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Maka jika telah tiba malam hari, orang-orang yang berpuasa segera berbuka. Dan malam dalam bahasa Arab dan juga menurut urf masyarakat, malam dimulai dengan terbenamnya bulatan matahari. Kalau bulatan matahari sudah hilang seluruhnya dari cakrawala, maka telah tiba malam hari. Ya. Oleh karenanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersegera dalam berbuka. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul Senantiasa orang-orang dalam kebaikan jika mereka segera berbuka. Dan ini alhamdulillah ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Maka ada adat namanya takjilan. Apa namanya? Takjilan. Sebenarnya itu pakai ain. Takjilan ya. Namun orang salah ngomong pakai hamzah, takjilan. Kalau takjil dalam bahasa Arab artinya menunda buka. Kalau pakai ain namanya apa? menyegerakan berbuka. Namun ya orang Indonesia gimana ya? Ngomongnya takjilan susah ya. Takjil, takjil. Jadi apa? Nunda-nunda. <laughs> Kalau pakai ain, takjil itu namanya apa? Segera, segera. Dan kita dapati ya ini karena uh, tidak ngerti bahasa Arab. Dan saya dapati sebagian imam juga salah baca. Sering sampaikan ya. Saya sering pernah dengar imam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma apa? Wa amma sa'ila fala فلا تقهر وأما, وأما اليتيمة فلا تقهر ولا وأما سائلة فلا tanhar dalam bahasa Arab tanhar adapun orang minta-minta jangan kau bentak tapi sebagian imam saking fasihnya dia baca fala tanhar pakai hak artinya jangan kau sembelih ya. ini <laughs> orang di belakang saya bisa ketawa karena secara bahasa ini sangat jauh jangan kau bentak dengan jangan kau sembelih <laughs> mengerikan dipukul aja tidak apa-apa yang penting jangan disembelih ya. Sama sebaliknya apa? Ada yang baca terbalik seperti Eh, fasalli Robika rabbika wanhar keha salatlah engkau karena Allah dan nyembelihlah engkau juga karena Allah namun dibaca wanhar jadi kalau kita artikan salatlah engkau karena Allah dan bentaklah juga kamu engkau karena Allah jadi inilah kadang-kadang huruf ini sangat merubah makna jadi seperti saya katakan takjilan itu takjil artinya menyegerakan berbuka namun orang Indonesia sering mengatakan takjil tapi ya itu istilah bahasa Arab dijadikan bahasa apa Indonesia oleh karena perhatian kalau sebaliknya ini sunnah yang dikenal oleh masyarakat kita menyediakan segera berbuka bagi masyarakat dan itu sunnah yang baik kata Nabi SAW la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitar senantiasa kaum muslimin dalam kondisi baik selama mereka menyegerakan berbuka ternyata benar firasat Nabi SAW ternyata di zaman sekarang ini ada kelompok namanya syiah mereka menunda berbuka puasa mereka tidak berbuka kecuali setelah lihat terlihat bintang-bintang setelah malam gelap gulita baru mereka berbuka maka kita menyelisih mereka kita ikut sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan segera dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat kemudian matahari terbenam maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal ya Bilal inzil fajdah lana wahai Bilal turunlah dan buatlah makanan untuk berbuka waktu itu matahari baru saja terbenam artinya masih ada cahaya maka sebagian sahabat mengatakan ya Rasulullah inna alaika naharun ya Rasulullah masih siang dalam riwayat sebagian sahabat mengatakan asyams asyams ya Rasulullah matahari matahari. Ya. Dalam riwayat yang lain sebagian sahabat mengatakan lau amsaita ya Rasulullah kalau tunda sebentar lagi. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal inzil fajidah lana. Wahai Bilal bikin makanan kita segera berbuka. Artinya Rasulullah SAW begitu cepat berbuka. Sampai-sampai sebagian sahabat berkata, seandainya salah seorang dari kita naik di atas ontanya, matahari masih kelihatan. Ya. Artinya baru saja apa? Tenggelam. Namun Rasulullah SAW segera berbuka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara saim Kalau malam telah datang dan siang telah pergi dan matahari telah tenggelam, matahari telah tenggelam, maka telah berbuka orang yang berpuasa. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita kalau kita tahu jadwal berbuka, segera kita berbuka. Dan ingat, waktu kita berbuka tidak perlu tunggu muadzin selesai azan. Allahu akbar, Allahu akbar langsung bismillah. Habis main orang nunggu dulu. Ayah iya, Allah soal sama sekali nih mah. <laughs> Apalagi azan Indonesia panjang. Tidak perlu tunggu dia selesai azan ya. Antum sambil buka sambil jawab azan ya. Jadi sunnahnya begitu. Allahu Akbar berarti sudah masuk waktu apa? Maghrib. Dan juga para muadzin kalau sudah waktu, masuk waktu azan jangan buka dulu sendiri ya. Sebenarnya makan dulu sebentar-sebentar. <laughs> Kasihan orang sudah nunggu. Jadi apa namanya muadzin itu muktaman, orang dipercaya. Dia diberi amanah jadi dia dapat pahala besar. Ya, saya sering sampai katakan sampai para ulama khilaf mana yang lebih pahalanya besar, muadzin atau imam. Sampai khilaf. Kenapa? Karena muadzin adalah yang mengatakan hayya ala salat, kemarilah untuk salat. Orang-orang datang dia juga dapat pahala. Kenapa dia yang panggil mereka? Oleh karenanya dia mendapat amanah untuk mengumandangkan azan pada waktunya. Jika telah masuk matahari telah terbenam, maksudnya dia kumandangkan azan. Dia minum terus dia kumandangkan azan. Ya, jangan dia makan kue dulu. Ini tiga menit lumayan lama ini. Ya. Segera dia mengumandangkan azan sehingga orang segera berbuka. Tapi para hadirin ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan tentang masalah berbuka puasa. Di antaranya, kita tidak boleh berbuka puasa kecuali, kecuali dalam kondisi yakin. Karena kaidah mengatakan ya e, bakau makana ala makan. Artinya hukum asalnya siang. Hukum asalnya apa? Siang. Maka tidak boleh kita berpindah kepada berbuka kecuali kita yakin telah terbenam matahari. Keyakinan tersebut bisa datang dengan cara kita mendengar azan. Kita tahu ini para muadzin apa? Amanah atau kita punya jadwal yang sudah kita pastikan, kita punya jadwal tentang azan maghrib di daerah Jakarta dan sekitarnya dan kita berada di daerah Jakarta. Ini azan kita dan jam kita akurat. HP kita akurat, maka kita boleh berbuka. Kenapa? Ada perkara yang meyakinkan. Di antara perkara yang lebih meyakinkan lagi, kita lihat langsung matahari. Kita sedang di pinggir pantai, sedang menunggu sunset. Tahu-tahu kita lihat matahari tenggelam. Maka kita boleh berbuka meskipun muadzin belum mengumandangkan apa? Akan. Boleh atau tidak? Jangan bilang tunggu sebentar, naik siapa tahu naik lagi mataharinya. <laughs> itu nggak akan terjadi. Itu nggak akan apa? Terjadi. Udah turun <laughs> selesai selesai. Ada kisah seorang ulama ya. Ada seorang bertanya dengan penampilan yang menakjubkan maka ulama ini menyangka orang ini orang alim. Maka tadinya dia menjulurkan kedua kakinya, ulama ini akhirnya dia melipat kedua kakinya menghormati penanya tersebut. Hanya nah, penanya tersebut bertanya tentang masalah matahari. Maka pertanyaan indah. Kemudian ulama tadi menjawab. Akhirnya Pertanyaan tadi mengatakan bagaimana kalau mataharinya berhenti? Atau bagaimana kalau mataharinya kembali lagi? Akhirnya kata ulama ini, sudah saatnya saya julurkan lagi kedua kaki Berarti ini bahlul. <laughs> karena karena apa? <laughs> Matahari nggak mungkin balik lagi ya. Nggak mungkin balik balik lagi. Jadi kita tidak boleh berbuka kecuali kalau yakin. Kalau selama bulatan matahari masih ada tidak boleh berbuka. Sampai bulatan matahari hilang semua. Kalau sudah hilang maka kita boleh berbuka meskipun muadzin belum mengumandangkan azan karena ada keyakinan di hadapan kita. Ya, jadi tidak boleh berbuka kecuali kecuali sesudah apa dalam kondisi apa? Yakin. Kemudian yang kedua para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita berbuka sesuai dengan di mana posisi kita berada. Dan seandainya misalnya kita bersahur di Jakarta, kemudian kita mau umroh, kemudian kita berangkat dari Jakarta menuju Saudi, dan kita tahu di Saudi akhirnya berbuka bertambah lagi empat jam, ya tidak? Maka tidak boleh kita ikut jadwal Jakarta, Sementara kita sedang berada di mana? Pesawat. Karena sebagian orang saya dapat ya, kita bilang nggak boleh bu, kata dia, kenapa nggak boleh? Saya kan buka pesawat di Jakarta. Ya tapi ibu sekarang tidak di Jakarta. Ya saya ikut jadwal Jakarta lah. Akhirnya dia buka puasa naikkan. Ya kita bilang kalau anda nggak mampu berbuka tidak apa-apa, anda musafir boleh berbuka. Tapi jangan anda berbuka sebelum matahari ter terbenam, terus anda meyakini puasa anda sah. Ini keliru. Karena kita berbuka sesuai di mana kondisi kita berada. Oleh karenanya kalau kita berangkat dari Indonesia ke Saudi semakin lama berbuka kita. Tapi semakin untung kalau kita dari Saudi ke Indonesia. Iya, antum dari Saudi bersahur ke Indonesia cepat berbuka empat jam lebih cepat. Makanya kalau mau buka begitu aja, Mana? Biayanya mahal. <laughs> Untuk buka cepat harus eh, berat, berat ya. Tapi para hadirin yang dirahmati oleh sebelum saya ingin tanya, ini selalu saya tanyakan teka-teki atau pertanyaan Mana yang lebih cepat berbuka? Orang yang di lantai 100 atau orang yang di basement? Mana yang lebih dahulu berbuka? Apakah yang di lantai 100 atau yang di basement atau sama saja waktunya? Hah? Yang bilang basement angkat tangan. Dilon berbuka. Yang bilang di lantai lantai 100 angkat tangan. Nah. Yang bilang sama saja angkat tangan. ada tiga pendapat. Khilaf. <laughs> bukan khilaf para ulama ya. <laughs> khilaf para jamaah, khilaf para jamaah. Yang benar ikhwan, yang lebih cepat berbuka adalah yang di basement. Kenapa? Di basement enggak kelihatan matahari. enggak. <laughs> Jadi orang semakin di bawah, semakin matahari lebih cepat tenggelam. Ya, antum kalau semakin di atas kan bumi ini bulat, matahari misalnya antum di sini, matahari nggak kelihatan. Itu antum kelihatan. Baik atas memang kelihatan. Paham? Itu logikanya sederhana. Oleh karenanya beda antara seorang di atas pesawat dengan di bawah. Dan saya pernah mengalami waktu saya sedang akan mendarat di Cengkareng, maka pilotnya berkata, para apa penumpang sekalian, sekarang tiba saatnya berbuka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Saya buka jendela, matahari masih kelihatan. <laughs> pilotnya lupa kali itu di darat, bukan di apa? Di udara. Maka anda yang pilot hati-hati ya, jangan sembarangan ya. Jadi lihat kalau matahari sudah tenggelam baru kasih pengumuman karena Jadwal Anda itu jadwal di mana? Di darat. Di darat. Jadi beda di atas dengan di bawah. Jadi kita berbuka di mana posisi kita berada, ya, di mana posisi kita berada. Ustaz misalnya ada seorang berbuka, kemudian naik pesawat, ternyata matahari terbit lagi. Ya kan? Bisa jadi kan? Ya, dia buka ya, gak jadi, nggak jadi masalah. Dia sudah berbuka waktu dia berada tadi di bawah di bandara matahari sudah tenggelam. Meskipun dia terbang ternyata matahari masih muncul lagi nggak urusan. Karena dia waktu di bandara sudah matahari apa? taala. Ya. Maka tatkala kita berbuka jangan lupa juga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu karena doanya orang berpuasa dikabulkan. Terutama di puncak-puncak tatkala dia haus dan dahaga ya. Di puncak-puncak dia haus dan dahaga itu tatkala menjelang berbuka oleh karenanya untuk ke Madinah untuk mendapati misalnya puasa Senin Kamis atau puasa Muti atau puasa bulan Ramadan ya Eh, menjelang berbuka, lima menit sebelum berbuka, sepuluh menit sebelum orang semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya orang berpuasa dikabulkan. Apalagi di puncak-puncaknya dia sedang dahat. Oleh dalam riwayat disebutkan doa puasa doa orang yang berpuasa dikabulkan hingga fitrihi, tatkala dia sedang ber, berbuka. Maka dianjurkan kita berdoa tatkala hendak berbuka dengan apa yang kita kehendaki. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sunnahnya kita berbuka Nabi SAW berbuka dengan rutab, dengan korma yang yang yang masih basah. Kalau tidak ada kurma, kata marat. Maka Rasulullah SAW makan tidak ada rutab, Rasulullah SAW makan kurma yang yang lebih matang. Kalau tidak ada kurma, maka Rasulullah SAW minum air putih. Ya. Kalau di sini tidak ada kurma, ya kita uh, berusaha makan yang mungkin manis-manis kata para ulama, ya, yang menggantikan posisi apa kurma. Dan sunnahnya kita tidak langsung makan besar. Sunnahnya kita tidak langsung makan besar karena memberatkan kita untuk apa? Mungkin terlambat sholat maghrib, terlambat berjamaah sholat maghrib, dan juga sholat merasa berat, kita makan ringan dulu, nanti mau lanjut silakan. Sebagaimana Rasulullah SAW makan ringan dulu, beberapa butir korma, dan beliau minum, kemudian beliau melaksanakan sholat, sholat maghrib sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Zahabat dhoma'u, wabtallatil uruku, wathabatal ajru, insyaAllah. Yang artinya telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala insyaallah taala. Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan seorang baca dengan doa yang diajarkan oleh sebagian salaf, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Namun doa ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lemah, ya tidak tidak sahih. Namun dibaca oleh sebagian salaf maka boleh-boleh saja namun yang lebih afdal yang datang dengan hadis yang sahih dari eh, zahaba dhama'u wa talatil uruqu wa thabata al-ajru insyaallah ya. Eh, demikian saja para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pembahasan tentang salat malam, tentang Lailatul Qadar namun ini butuh waktu yang panjang lagi. Saya rasa sampai di sini saja ya. Eh, kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan Ustaz, puasa itu dimulai saat azan kedua. Apakah ini maksudnya iqamah salat subuh? Tidak, azan kedua maksudnya azan, azan yang yang apa namanya adzan kedua waktu adzan masuk waktu ya. Adzan pertama yaitu sebelum adzan kedua. Jadi adzan pertama, adzan kedua baru iqamah ya. Adzan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naumnya. Adzan kedua ada as-salatu khairum minan naumnya. Baru kemudian qomat. Kalau sudah ada adzan kedua bukan qomat maksudnya, maka itu sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Seringkali kita berpuasa, kita bersendawa sambil beberapa makanan yang masuk lambung keluar ke kerongkongan menuju mulut. Apakah kita harus memuntahkannya atau ditelan karena makanan itu tidak keluar dari tidak keluar dari luar mulut ya. Uh, afdolnya kita keluarkan, afdolnya apa kita? Kita keluarkan. Lebih hati-hati kita keluarkan. Sekarang banyak waktu imsakiyah subuh dan maghrib, baik di televisi atau di smartphone. Bagaimana jika masjid di sekitar kita azan dulu atau telat azan dibandingkan dengan waktu imsakiyah tersebut? Mana yang harus dipilih? Kita memilih yang kita yakini ya. Ya karena terkadang waktu imsakiyah tersebut ya bukan menunjukkan waktu di mana posisi kita. misalnya ternyata kita ada waktu Jakarta, tapi kita ternyata di Cilengsi misalnya, atau kita di Bogor kan berbeda berarti. Maka kita harus pastikan bahwasanya daftar imsakiyah kita itu benar-benar berkaitan dengan daerah di mana kita berada. Kalau ternyata berkaitan dengan daerah yang kita berada dan kita tahu yang mengeluarkan jadwal tersebut adalah yang fikoh dan kita punya jam yang pasti, maka tidak mengapa kita ber, berpatokan dengan uh, jam kita kalau daftar tersebut ternyata benar. Ya silakan. Ya silakan. Oke. Okay. Iya. Tapi kenyataannya saya kalau jalan lebaran itu Iya. Puasa ke sana Setannya kemana gitu? Jadi beliau bertanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan wasufidat syayatin setan-setan dibelenggu. Tapi ternyata menjelang lebaran banyak orang bermaksiat. Ada yang begal, ada yang mencuri, Katanya setan di kok orang masih bermaksiat. Jawabannya ada beberapa tafsiran yang mengatakan dalam riwayat disebut maradatus syayatin yang dibelenggu setan-setan bos yang anak buah tidak dibelenggu yang gembong-gembongnya dan kita lihat kenyataannya di bulan Ramadan maksiat berkurang atau tidak? Berkurang. Jadi yang dibelenggu setan-setan, yang setan-setan bos. Ada yang mengatakan yang maksud dibelenggu ya dibelenggu namanya belenggu masih ada gerakannya tetapi tidak lelu leluasa. Dan tafsiran yang lain, setan tidak bisa menggoda, itu setan-setan asli manusia. Ya. Jadi dia sudah belajar 11 bulan berguru sama setan, waktu setannya libur dia tetap saja bisa bermaksiat. Paham? Setannya cuti dia sudah ahli. Tetap aja jadi, jadi namanya orang bermaksiat bisa jadi dari setan, bisa jadi dari diri apa? Sendiri. Berarti menunjukkan memang dirinya kotor, dirinya apa? Penuh maksiat. Meskipun tidak ada setan dia tetap saja apa? Bermaksiat. Tetapi lebih parah kalau setannya dilepas. Ya. Apakah boleh orang yang sedang safar berpuasa? Jawabannya boleh. Jadi seorang yang berpuasa di zaman Nabi SAW sebagian uh, apa namanya sebagian sahabat berpuasa, sebagian sahabat berbuka. Namun dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW suruh berbuka. Contohnya seperti dalam Fatu Makkah. Waktu Fatu Makkah Rasulullah SAW sudah mendekati posisi Mekah. Kalau tidak salah di Marid Zahram tinggal menyerang maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat berbuka. Kenapa besok kita akan berperang? Butuh kekuatan. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu meminta di, di, diambilkan cangkir. Dan Rasulullah SAW minum di hadapan para sahabat seluruhnya. Agar mereka tahu Rasulullah SAW apa? Berbuka. Ini dalil bahwasanya para sahabat biasa berpuasa meskipun bersafar. Namun dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berbuka. Seperti waktu hendak berperang karena butuh kekuatan. Ada sebagian sahabat melaporkan, ya Rasulullah, ada sebagian orang-orang tetap berpuasa. Padahal Rasulullah SAW sudah suruh berbuka. Maka Rasulullah SAW berkata, ulaikal ula ikan usat. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Mereka adalah orang yang bermaksiat. Saya sudah suruh mereka berbuka, mereka tetap apa? Berpuasa. Dari sini kita tahu bahwasanya hukum asal, seorang bersafar boleh berpuasa. Namun, kalau merasa berat, maka lebih baik dia berbuka. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, Laisa minal bir asyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan berpuasa terkala safar. Para ulama bahwa maknanya kepada kondisi berat. Seorang berat berpuasa, harus bersafar keringatan misalnya, kecapean mengangkat barang dan lainnya, maka hendaknya dia berbuka. Dan itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berdosa sama sekali. Tapi seandainya safarnya ringan, pergi dari rumah ke Cengkareng naik mobil ber AC. Sampai kemudian nunggu juga di ruangan apa? Ber AC. Naik pesawat satu jam sudah turun langsung masuk ke hotel misalnya, ringan bagi dia. Maka mana yang lebih afdal dia berpuasa atau tidak? Jawabannya kalau dia buka nggak jadi masalah karena dia statusnya apa? Musafir. Jadi musafir boleh berbuka. Tapi kita membahas mana yang lebih afdal? Kita katakan kalau dia dalam kondisi sulit, lebih afdal dia berbuka. Namun kalau dia merasa ringan, lebih afdal dia berpuasa. Kenapa? Karena para sahabat sebagian berpuasa tatkala sedang sedang bersafar. Kemudian yang kedua, kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, dia berpuasa pada bulan yang suci. Yang ketiga, dia lebih mudah berpuasa. Kenapa? Karena banyak orang berpuasa. Dan yang keempat, dia lebih melepaskan tanggung jawabnya. Oleh karenanya kalau anda merasa mudah berpuasa tatkala bersafar, lebih afdal anda berpuasa. Tapi kalau anda merasa berat, maka anda berbuka. Para ulama mengatakan, kecuali tatkala kita bersabar, datang waktu-waktu puasa yang khusus, seperti puasa Arafah misalnya. Ini tidak ada tidak bisa diganti hari lain. Maka para salaf dahulu meskipun bersabar mereka berpuasa. Contohnya puasa 10 Muharram. Seorang sedang bersafar di Madinah. Tahu-tahu datang 10 Muharram. Maka para salaf dahulu meskipun bersafar, mereka tetap berpuasa. Kenapa? Harinya tidak bisa diganti pada hari yang yang lain. Paham ya? Bagaimana hukum tidak puasa bagi wanita hamil? Apakah perlu menggantinya? Jadi seorang dan ini seorang ibu ya, meskipun dia tatkala sedang hamil, meskipun dia berpuasa, meskipun dia mampu berpuasa, dianjurkan untuk tidak berpuasa. Kenapa dia pikirkan janinnya? Ya. Jadi lihat bagaimana seorang ibu meskipun eh, dia, dia tetap memikirkan janin. Tidak, dia mesti ada makanan yang dia tidak sukai dia harus makan. Kenapa demi janinnya? Ada makanan yang dia sukai harus ditinggalkan. Kenapa demi janinnya. Kenapa dia harus mikir janinnya? Di antaranya, kalau ternyata dia berpuasa mengganggu kondisi janin, maka hendaknya jangan dia berpuasa karena janinnya butuh nutrisi. Oleh karena tidak dianjurkan dia berpuasa dalam kondisi hamil, demikian dalam kondisi uh, menyusui. Maka sebaiknya dia berbuka demi kesehatan sang janin meskipun sebenarnya dia mampu. Tapi khawatir janinnya apa? terganggu. Maka dia berbuka tidak puasa dan dia harus menggantikannya. Menggantikannya yang lebih afdal adalah dengan mengkodok dengan apa? Mengkodok. Tapi kalau dia tidak mampu mengkodok, ya karena terlalu bertumpuk utangnya maka dia boleh bayar dengan fidyah. Fidyah itu artinya apa? Satu hari dia ganti dengan memberi makan kepada satu orang fakir miskin, makanan yang lengkap, makanan yang wajar, ada makanannya, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya. Dia kasihkan entah makan siang atau makan malam. Misalnya dia punya utang 30 hari, maka dia beli nasi bungkus misalnya 30 serta lengkap dengan minumannya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin 30 orang, maka selesai. Tapi kalau dia mampu untuk mengkodok maka itu lebih afdal agar dia keluar daripada khilaf para ulama. Ya. Namun terkadang seorang wanita sulit untuk mengkodok. Apalagi kalau suaminya produktif dan ini terjadi. Tahun ini dia hamil, tahun depan dia menyusui, tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui, tahun depannya lagi hamil, tahun depannya lagi menyusui. <laughs> Enam tahun dia nggak bisa puasa. Terus kita suruh kodok berat. enam kali tiga puluh berapa? Seratus delapan puluh hari berat. Maka yang bisa dia kodok, dia kodok. Yang tidak bisa dia apa? Bayar vidya. Sebagaimana fatwa Ibn Abbas, boleh bayar vidya bagi wanita hamil dan menyusui. Ya. Ini kan banyak banyak sekali pelajaran, tapi yang sejenis. Oh ya, di, di, di, dikumpulkan saja. Ya. nanti saya akan apa? Uh, Sortir, sortir, sortir, Di Indonesia sering diadakan buka puasa yang dihadiri oleh non-muslim. Sedang buka puasa diterangkan tata caranya dalam hadis sehingga termasuk dalam ibadah dan ibadah tidak boleh bercampur dengan non-muslim. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Uh, eh, jadi tidak mengapa kalau orang muslim ingin, orang non-muslim ingin makan sama kita. Tapi ingat, harta buka puasa itu amanah. Terkadang orang memberikan kita harta untuk buka puasa untuk orang yang berpuasa. Maka tidak boleh kita berikan kepada orang yang tidak berpuasa. Tapi kalau itu kita punya uang sendiri, Kasih makan sama orang kafir juga tidak jadi masalah. Namun tidak ada kelaziman, jangan sampai ada kelaziman. Saya bukakan, saya kan buka puasa sama kamu, kamu juga harus Natalan sama saya. Enggak ah, boleh kalau seperti ini. Tapi kalau dia datang ingin makan, ya tidak apa-apa. Itu manusia kita kasih makan nggak jadi masalah. Namun tadi ingat harta tersebut amanah. Jangan sampai harta tersebut kita ambil dari orang yang memberi duit untuk buka puasa. Berarti orang yang tidak berpuasa tidak boleh mah makan. Tapi kalau uang kita sini nggak jadi masalah. Kita diperintahkan berbuat baik sama orang kafir ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La Allahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk bersikap adil kepada orang-orang yang tidak memerangi agama kalian yang tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Semuanya Allah suka dengan orang-orang yang adil. Jadi tidak mengapa Rasulullah SAW dulu menjamu juga orang kafir. Mereka datang ke masjid, ya. Mereka ingin bertanya-tanya tentang Islam kepada Nabi SAW. Nabi terima mereka di masjid. Nabi terima mereka di di masjid ya. Oleh karenanya tidak jadi masalah, tapi tadi harus makanan tersebut bukan amanah dari orang, hanya untuk orang yang berbuka. Kalau dari uang kita tidak jadi masalah dan tidak ada kelaziman. Setelah itu kita harus ikut acara ibadah mereka. Kalau mereka mau ikut acara ibadah kita terserah ya. Mereka mau lihat kita sholat boleh. Waktu Rasulullah SAW mengikat Ustumamah bin Usal. Ada seorang eh, pembesar orang-orang kafir ditangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikat di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi namanya Sumama bin Usa selama tiga hari dan dia menyaksikan bagaimana ibadah Nabi dia mendengar ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tiga hari dia pun masuk Islam Allah alam bismillah kita sholawat terawih 8 rakaat di masjid yang terawihnya 20? Terima kasih Ustaz. Masalah sholat terawih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama adalah pendapat empat madhab. Tidak ada batasan jumlah tertentu untuk jumlah rakaat terawih. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dan ini yang dipraktekkan di Arab Saudi. Terutama di 10 malam terakhir mereka sholat 33 rakaat. Mereka sholat 33 rakaat, hari-hari biasa mereka sholat 23 rakaat. Dan ini pendapat empat madhab, madhab Hanafi, madhab eh, Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dan dalilnya terlalu terlalu banyak akan hal ini. Oleh karenanya, kalau ada di masjid yang kebetulan melaksanakan sholat 20 rakaat, maka afdalnya kita sholat bersama imam sampai selesai. Karena Nabi SAW bersabda, Man sholat ma'al imami hatta yang sorif kutibalahu qiyamul layla. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Meskipun yang terafdal, yang terbaik adalah 11 rakaat. Ini yang terbaik. Tentu dengan sholat yang tenang, dengan bacaan yang panjang, dengan lebih khusyuk maka ini lebih baik daripada 20 rakaat karena Rasulullah SAW sholatnya 11 rakaat. Namun kalau ada orang yang sholatnya 20 rakaat dengan memperingan, mempercepat sebagaimana di Eh, masjid Nabawi dan Masjid Haram maka ini tidak mengapa. Ya di zaman Imam Malik mereka sholat 40 rakaat ini tidak jadi masalah. Maka tatkala kita sholat di masjid yang 20 rakaat, kita berusaha sholat sama imam sampai selesai. Kecuali masjid tersebut misalnya menyediakan 11 rakaat, nanti ada lagi yang imam lain, apa namanya, lanjut sampai 23 rakaat. Kita ikut imam yang pertama, yang penting imamnya selesai. Maka tidak mengapa. Tapi kalau dia hanya menyediakan cuma 23 rakaat, maka kita usahakan sholat bersama dia sampai apa? Selesai agar kita mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Pada puasa Daud sehari puasa sehari buka. Pada saat batal dia tetap berpuasa. Misalnya karena ingin puasa ayam bilbin. Bolehkah itu? Tidak. Kalau seorang sudah berpuasa Daud maka itu yang terbaik sudah. Sehari berbuka sehari apa? Terus mau tembak hari apa saja lanjut aja terus. Pokoknya sehari berbuka sehari berpuasa. Sehari berbuka tidak usah perhatikan hari-hari ayam bilbin. Tidak usah perhatikan puasa Senin, Kemis maka dia melakukan puasa ayam ah, berbit apa namanya puasa Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka, sehari terus kecuali kalau Idul Fitri, maka tidak boleh apa? E, berpuasa. Ya. Jadi tidak usah perhatikan lagi puasa Senin Kamis, tidak usah perhatikan lagi apa? E, ayam berbit. Allah alam bisawab. Mengenai tanda hitam di kening, saya sering dapat broadcast bahwasanya itu tanda sholat tidak khusyuk. Kok bisa demikian? Ya akhi kita ini karena karpet kita murahan, makanya cepat hitam. Kalau di Saudi karpetnya apa? <laughs> Tebal. Jadi tenang, meskipun sujud lama tidak hitam-hitam ya. Kalau di sini di lantai, <laughs> kemudian sehingga karpetnya sudah beluduk-beluduk, sudah keras sampai tanda-tanda hitam ya. Ya makanya jidatnya cepat apa? Hitam. Tidak boleh kita mengatakan tanda jidat hitam berarti tidak khusyuk. Ini tahu dari mana khusyuknya seorang atau tidak. Justru mungkin dia khusyuk sholat. Antum lihat Abdullah bin Zubair dia sholat tidak, dia setelah sholat maghrib, dia sholat dua rakaat setelah maghrib. Dan dia tidak mengangkat, dia sujud dan dia tidak angkat kepalanya kecuali azan isya. Terus kepalanya jidatnya nggak hitam. Ya artinya bukan berarti orang sholat kemudian gosok-gosok jidatnya ngapain ya? Antum sholat secara normal saja, bukan kemudian enggak ya normal saja biasa. Kalau hitamnya sudah mau diapain ya? Bukan berarti kita sengaja menghitamkan jidat, tidak. Tapi kalau kemudian menuduh orang yang jidatnya hitam berarti tidak khusyuk, nanti dibalas justru yang tidaknya jidatnya tidak hitam yang sujudnya cepat ya. Akan terjadi apa namanya saling nuduh-nuduh tidak benar seperti ini. Ya sudah yang jidatnya hitam biarin aja mau mau diapain ya. Makanya beli karpet yang bagus biar tidak cepat jidatnya apa? Hitam. Demikian saja para hadirin atas subhanahu wa taala kajian kita ya mohon maaf sebagian pertanyaan tidak bisa saya jawab karena kurangnya ilmu dan semoga pertemuan kita dicatat sebagai amal kebajikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan jangan lupa ya uh, kita berusaha untuk beramal soleh terutama kita tahu masjid ini sedang apa? membangun ini amal jariah ya. Rasulullah SAW mengatakan man bana masjidan lillah bana baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, ingat bukan karena riya, bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena Allah Allah bangunkan ya baginya istana di surga. Bahkan dalam riwayat dikatakan meskipun hanya semacam sangkar burung, artinya tidak harus seorang bangun masjid harus dia total seluruhnya tidak harus. Tapi sebagian yang kita mampu mudah-mudahan menjadikan sebab kita membangun istana di apa? Di surga. Dan saya ingatkan pula kita ibu-ibu dahulu pulang baru kemudian bapak-bapak tolong bersabar terlebih dahulu. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.